Yang pertama tahur, yang kedua najisun. Tahur yang diperbolehkan yang bisa dipakai untuk bersuci. Air yang tahur, air yang bisa dipakai untuk bersuci. Walaupun air itu yakni sifatnya aslinya itu tidak berubah atau berubah bercampurnya dengan sesuatu yang suci akan tetapi tidak lebih dominan campurannya tadi maka diperbolehkan untuk bersuci berwudu mandi jenabah seperti bercampur dengan sabun atau tanah debu, tepung, dan lain sebagainya yang sedikit tidak lebih dominan maka diperbolehkan untuk bersuci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah najis air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci dan tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis yaitu yang berubah dari Tiga, sifat air dikarenakan kemasukan sesuatu yang najis. Yang diantaranya adalah baunya, rasanya, dan juga warnanya. Apabila tiga tadi, tiga tadi atau salah satunya baunya atau rasanya atau warnanya itu berubah dikarenakan najis, maka tidak boleh untuk dipakai berwudu karena tidak bisa mengangkat hadas. <clears throat> Sedangkan apabila bercampur dengan sesuatu yang suci, sabun dan warna air tadi berubah gerakan sabun tadi ataupun dengan tanah, maka air tadi tetap suci. Air tadi tetap suci dan mensucikan. Qala rahimahullahu taala qala Syekh Shalih hafizahullahu taala babun fi ahkamil aniyah wa thiyabil kuffar. Bab yang berkaitan tentang wadah-wadah wa thiyabil kuffar dan pakaian-pakaian orang kafir. Dimasukkan ke dalam bab ini bab setelah pembahasan tentang air karena orang berwudu itu memerlukan wadah untuk dipakai berwudu sebagai tempat air. Dan di sini akan disebutkan yaitu wadah-wadah yang boleh dipergunakan dan wadah-wadah yang tidak boleh untuk dipergunakan. Qala Syekh Shalih taala al-aniyah hiya awiyatul lati yuhfadhu fiha al-ma' wa berkata hafizahullah taala al-aniyah yaitu awiyah allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghairuhu yaitu wadah-wadah yang bisa menyimpan air ataupun yang lainnya dipakai untuk tempat barang yang terbuat dari kulit ataupun yang lainnya disebut dengan al-aniyah tempat untuk menampung air ataupun untuk menyimpan barang-barang yang lainnya Aqala sa'un kanat min al-hadid aw al-khashab aw al-juludi aw ghair dhalik wadah-wadah itu baik terbuat dari al-hadid besi awil khashab atau dari kayu awil julud atau dari kulit atau ghairi dalik ataupun yang yang lainnya karena wadah itu bisa terbuat dari apa saja mungkin dari plastik seperti ember ataupun dari hadid besi atau kayu ataupun yang lainnya wal aslu fiha al ibahah fayubahu al isti'malu wa ittikhadu kulli ina'in tahirin al aslu fiha al ibahah wadah-wadah yang dipakai bagi seseorang untuk berwudu untuk menyimpan air ataupun yang lainnya Al aslu fihi fiha libaha. Asalnya adalah ibaha diperbolehkan. Kecuali di sana terdapat dalil yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk dipergunakan yang sebagaimana insyaallah yang kita akan baca. Wal aslu fiha al ibahah. fayubal isti'mal wa ittikhadu kulli ina'in tahirin. Diperbolehkan untuk mengkurdakan, untuk mempergunakan watihadu dan menjadikan setiap wadah yang suci. Ma ada nawain selain dari dua. Huma yaitu yang pertama yang dilarang untuk dipakai dari wadah-wadah. Yang pertama adalah ina'ud dahabi wal fiddah yaitu wadah yang terbuat dari emas dan perak wal ina'u alladhi fihi dhahabun aw fiddah dan ina yang di sana ada campuran-campuran dari emas dan perak tilaan au tamwihan au baik campuran tadi dengan dicat atau campuran tadi dari dengan disepuh ataupun yang lainnya au min anwa'il ja'al adh-dhahab wal fiddah fil ina ataupun yang lainnya yang ditempelkan di bejana yang terbuat dari emas dan perak ma'ada dhabbah yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina'i lil hajah ila islahihi terkecuali yaitu tempelan yang sedikit tempelan yang sedikit dari perak yang untuk menempel wadah lil hajah Karenakan keperluan ila islahihi untuk di, dibenarkan yang sebagaimana nanti kita akan bahas. Waqala hafizahullah ta'ala wa dalilu tahrim ina'i zahab wal fiddah qawluhu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah ولا تأكلوا في صحافهما فإن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة رواه الجماعة dalil tentang pengharaman jadikan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah janganlah kalian minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala fi sihafihima dan janganlah kalian makan di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna lahum fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena itu merupakan untuk orang-orang kafir di dunia walana fil akhirah dan untuk kita untuk orang-orang mukmin fil akhirah di di akhirat nanti. Rawahul jamaah jamaah yaitu Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Ini dalil yang menunjukkan tentang keharaman makan dan minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Bahkan Al-Allamah Ibn Taimiyah rahmatullahi taala alaih bahwa makan dan minum dari emas wadah yang terbuat dari emas dan perak termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar. Karena di sana terdapat ancaman dari Nabi alaihi salatu Itu hadis yang berikutnya. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في آنية فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه Orang-orang yang minum di wadah yang terbuat dari perak maka sesungguhnya dia seperti memasukkan atau menyalakan api neraka jahanam di dalam perutnya. Hadis mutafakun alaih dari hadis Ummi Salamah. Ini hadis yang kedua tentang larangan makan dan minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan termasuk dari dosa besar. Sebagaimana ancaman dari Nabi Alaihissalam. Ini orang yang minum dari perak seperti memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Anyaman yang keras dari Nabi alaihi salatu wassalam seseorang yang mempergunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak baik emas dan perak secara keseluruhan atau hanya luarnya saja atau disepuh dengan emas dengan perak emas atau perak kemudian dijadikan wadah untuk makan untuk minum ini ancamannya keras sekali Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih menyebutkan beberapa illah tentang haramnya makan dan minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak yang diantaranya yaitu buang harta kemudian illah tentang larangan makan dan minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak yang diantaranya itu ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan orang-orang yang sombong. Dan juga merupakan dari perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi alaihi mengatakan untuk mereka di dunia walana fil akhirah. Ini orang-orang kafir mempergunakan emas dan perak ketika di dunia dipakai untuk makan dan minum sehingga orang-orang yang makan dan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi alaihi melarang kita semuanya untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir. Nah, النهي an الشيء yatanawuluhu khalisan au mujazza'an. Berkata Allah Ta'ala, larangan dari Nabi Alaihissalatu Wassalam itu berarti mencangkup khalisan murni ataupun sebagian saja. Ya ini cuman atasnya saja, wadahnya, bawahnya terbuat dari besi, atasnya terbuat dari emas. Ini sama, semuanya dilarang. Karena larangan dari Nabi Alaihissalatu Wassalam itu mencangkup semuanya baik yang murni ataupun sebagian fayahramul ina'u al-matli awil mumahha awil awil mumawwahu بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة dikatakan oleh Hafizullah taala dan diharamkan wadah yang terbuat dari emas dan perak ataupun campuran dicat ataupun disepuh dengan emas ataupun perak ataupun yang di sana campuran yang dijadikan emas dan dan perak dengan cara apapun. Yang penting ada emasnya ataupun peraknya. Ma ada dhabbal yasirah minal fiddah kama sabaqa. Selain dari sedikit yang dijadikan untuk menempel terbuat yang dari perak sebagaimana yang dilewati dengan dalil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makan sya'bi silsilatan min fiddah rohul Bukhari dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk menambal wadah yang wadah dengan emas eh, apa dengan perak akan tetapi sedikit yasira dengan dalil bahwa Nabi alaihi wasallam mempunyai gelas ingkasara retak atau pecah kemudian Nabi alaihi wasallam menjadikan tempat yang retak tadi yang pecah tadi silsilatan min fiddah dengan menggunakan perak. Rawahul Bukhari. Ini hadis menunjukkan bahwa apabila sedikit menambal dengan perak fahada izin boleh. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi Ibnu Qudamah rahmatullahi taala menyebutkan bahwa menambal dengan perak diperbolehkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama yaitu mempergunakan perak. Sedangkan mempergunakan emas tidak boleh. Karena dalil yang menunjukkan bahwa wadah Nabi alaihissalatu wasallam yang retak kemudian ditambal itu dengan perak bukan dengan emas. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna yasirah, sedikit. Boleh. Biasanya kalau retak, sedikit ditambal dengan perak supaya retaknya tadi tidak tidak meluas. Apabila yasir, boleh. Kalau banyak, pecahannya sudah hancur, tempelkan semuanya, semuanya ditambah, sehingga seperti semuanya terbuat dari perak. Fahadama ya juz. Yang diperbolehkan adalah sedikit ayakuna yasira. Kemudian yang ketiga sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Qudamah rahimatullahi taala alaih ayakuna lil hajah apabila ada keperluan. Sedangkan tidak ada keperluan hadama ya juz. Contohnya untuk hiasan di dalam piring pinggirannya hiasan yang terbuat dari perak misalkan. Ataupun gelas pinggirannya jadikan hiasan dari dari perak. Hada mayajus. Karena Nabi alaihissalatu wassalam menambal dengan perak itu ketika retak. Sehingga ditambah oleh Nabi alaihissalatu wassalam lil hajah untuk satu keperluan Sedangkan apabila di sana tidak ada suatu keperluan, maka nah ya juz untuk hiasan ataupun yang yang lain sebagainya. Berkata Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, "In aqad al-ijma' ala tahrim al-aqli wash-shurb fiha." Telah terjadi ijma di antara para ulama tentang haramnya makan dan minum fiha di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Piring, gelas, ataupun sendok karena itu dipakai untuk untuk makan. Centongnya terbuat dari emas ataupun perak. Ada majus. Wa jamil anwal isti'mal fi ma'na al-aql wasyarab bil ijma dan semua isti'mal yang digunakan dengan makna makan dan minum bil ijma teko lain sebagainya karena itu semuanya terbuat dari hanya contoh teko yang terbuat dari perak atau emas karena itu dipakai untuk minum centong dipakai untuk makan sendok dipakai untuk untuk makan ini semuanya yang dipergunakan untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak ataupun dicat dengan emas ataupun dengan perak adalah haram termasuk dari dosa besar karena ancaman yang keras dari Nabi alaihi salatu wassalam wa tahrimu istimal bittikhadi yashmalu dzukur wal inas dan haramnya mempergunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu meliputi laki-laki dan perempuan umum. Karena Nabi alaihi wasallam melarang alladhi yashrabu fi anatil fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan wadah yang terbuat dari perak seperti memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya ini umum. Baik laki-laki dan perempuan. Haram bagi mereka untuk makan dan minum dengan mempergunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Li'umumil akhbar dengan keumuman khabar-khabar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa adamul mukhassis dan tidak terdapatnya khusus. Misalnya ini khusus untuk laki-laki, ini khusus untuk perempuan. Ini umum. Wa innama ubiha at-tahalli lin-nisa li hajatihinna ila tazayyun lizauj wa inna ma ubiha akan tapi diperbolehkan berhias untuk perempuan lihajatihinna untuk suatu keperluan untuk berhias di hadapan suaminya bahwa emas diperbolehkan khusus untuk perempuan dipakai. Sedangkan laki-laki haram. juz, Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan me, Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat tangannya, memegang kain sutra dan juga memegang emas. Nabi mengatakan dua ini haram untuk laki-laki dari umatku dan halal untuk perempuan dari umatku. Berarti ini dalil menunjukkan bahwa emas itu khusus untuk perempuan. Sedangkan laki-laki mayajus. Walaupun sedikit. Contohnya, yakni batu akik. Ininya dari emas. Haram untuk laki-laki ataupun gesper yang di sana ada emasnya ataupun jam tangan ada lapisan emasnya haram sebagaimana Nabi Alaihissalam ketika melihat seseorang yang mempergunakan sesuatu yang terbuat dari emas Nabi mengatakan di antara kalian sengaja meletakkan bara api neraka jahanam Kemudian ketika orang tadi mengetahui bahwa yang dimaksud adalah dia, dilem dibuka, dilemparkan orang-orang tadi. Kemudian ada sahabat lain yang mengatakan, kenapa engkau melempar? Kau bisa mempergunakan dengan yang lain. Maka orang tadi mengatakan, saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi Alaihi Wasallam. Langsung dibuka, dilemparkan, dibuang. Ini dari menunjukkan orang-orang yang memakai suatu perhiasan yaitu laki-laki yang ada campuran emas walaupun satu gram itu seperti meletakkan bara api neraka jahanam qala Allah ta'ala wa tubahu al-an yal kuffar allati yasta'milunaha walam tu'lam najasatuha dan diperbolehkan mempergunakan wadah-wadah orang-orang kafir alati yasta'milunaha yang mereka gunakan malam tu'lam najasatuha selagi kita tidak ini mengetahui bahwa di situ tidak ada najis pada wadah-wadah mereka fa'in ulimat najasatuha fa innaha tughsalu wa tusta'malu ba'da dzalik apabila diketahui ada najis maka dicuci setelah itu boleh untuk dipergunakan ini masalah yang berkaitan tentang wadah-wadah kepunyaan orang-orang kafir seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam yaitu uh, Abi Sa'laba Al-Khushani bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya di ardi kaum ahli kitab." Satu kelompok ahli kitab di bumi ini ada orang-orang ahli kitab. Afana fi aniyatihim? Apakah boleh bagi kita semuanya makan di wadah-wadah mereka. Kemudian Nabi Alaihissalatu Wasallam mengatakan, La ta'kulu fiha. Janganlah engkau makan di wadah-wadah kepunyaan orang-orang kafir. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali engkau tidak mendapatkan selain dari wadah-wadah orang-orang kafir, faghsiluha wa fiha maka cucilah setelah itu makanlah dengan wadah-wadah kepunyaan orang-orang kafir. Ini dalil menunjukkan ketika seseorang itu tidak mempunyai tidak mendapatkan wadah-wadah kecuali punyaan orang-orang kafir apabila kita mengetahui tidak ada najis dalamnya maka boleh bagi kita untuk mempergunakannya Apabila kita mengetahui ada najis, Nabi alaihissalatu Wasallam mengatakan, cuci cucilah." Kemudian makanlah dengan wadah-wadah tadi. Ini dalil menunjukkan seseorang diperbolehkan mempergunakan wadah-wadah orang-orang kafir apabila tidak mendapatkan wadah-wadah kecuali wadah-wadah mereka. Maka apabila ada wadah-wadah kepunyaan orang-orang muslimin, maka kita memakai wadah-wadah mereka. Karena wadah-wadah yang dipakai orang-orang kafir itu tidak lepas dari sesuatu yang najis. Karena mereka memakan daging babi ataupun daging anjing ataupun yang lainnya yang di sana najis. Kemudian wadah mereka itu menjadi najis. Kenapa? Karena dipakai dengan sesuatu yang yang najis. Sehingga orang-orang yang pergi ke daerah-daerah yang mayoritasnya orang-orang kafir harus nantiasa teliti. Lihat, jangan masuk sembarangan ke restoran-restoran orang-orang kafir. Karena mereka memakai wadahnya dipakai untuk minuman gelasnya dipakai untuk minuman keras, homer, wadahnya dipakai untuk goreng babi ataupun yang lainnya sehingga hal ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Orang-orang yang masuk ke eh, daerah-daerah yang mayoritasnya orang-orang kafir. Jangan makan di restoran-restorannya mereka. Terkecuali di sana ada dipisahkan. Ini untuk orang-orang muslim, ini orang kafir. Dan wadahnya juga dipisahkan. Dapurnya orang-orang muslim itu dipisahkan, dapurnya orang-orang kafir dipisahkan. Supaya tidak menyatu. Karena wadah-wadah yang dipakai oleh orang kafir masak daging babi, masak daging kodok atau yang lain sebagainya, najis. Sehingga ketika kita memakai bekasnya, kadang mereka tidak mencuci, langsung aja goreng situ. Walaupun kita gorengnya misalkan di sana gorengnya goreng telur, tapi wadah yang dipakai bekas bekas sesuatu yang najis. Sehingga hal ini perlu di, diperhatikan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la ta'kulu fiha. Janganlah kalian memakan memakan dari wadah-wadah kepunyaan mereka. Piring, gelas ataupun ketel ataupun yang lainnya uh, panci ataupun yang lainnya karena mereka senantiasa tidak lepas dari sesuatu yang yang najis. <clears throat> Qala Allah taala <clears throat> Yang kedua, junudul maitah yahramu isti'maluha illa idza dhubighat. Yang kedua adalah junudul maitah kulit bangkai yahrumu isti'maluha diharamkan seorang untuk mempergunakannya illa idza dhubighat kecuali telah disamak. Faqad ikhtalafa ulama fi jawaz isti'malha ba'da ad-dabr. sahih al-jawaz. Dikatakan Allah taala ulama berselisih tentang diperbolehkan atau tidaknya yaitu kulit bangkai setelah disamak wasahih al-jawaz bahwa yang betul adalah diperbolehkan. Wa jumhur dan ini adalah merupakan jumhur ulama. Pendapat dari kebanyakan para ulama liwurudil ahadis as-sahiha bil jawazi isti'mali ba'da ad Karena kan datangnya hadis dari Nabi alaihi salatu hadis yang sahih tentang diperbolehkan mempergunakan kulit bangkai apabila sudah di disamak li'anna najasatahu ta'irah karena najisnya itu sifat najisnya itu tidak permanen fatazulu bidah maka akan hilang dengan dengan disamak sebagaimana hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yutahhiruhu al-ma' wal qurb bahwa kulit bangkai itu disucikan dengan air wal qard. Qard yaitu daun yang di dedaunan yang dipakai untuk menyamak. Wa qala sallallahu alaihi wa wasallam dan juga hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam dibaghul adim tahuruhu hilangnya dibaghul adim yakni kulit itu bisa suci dengan di disamak. Ini masail yang berkaitan tentang kulit. Kalau kulit yang di sana seseorang disembelih seperti kulit kambing, kulit sapi, itu jelas diperbolehkan bagi seseorang untuk dipakai menjadi wadah. Kalau kulit bangkai, sebagai dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha ketika Nabi alaihissalatu wassalam bersama para sahabatnya melihat bangkai kambing sedang ditarik-tarik oleh orang-orang. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau akhadtum ihabaha." Seandainya kalian ambil kulitnya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Innaha maitah." Bahwa itu bangkai Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan "Yutohiru halma wal qarat." Disucikan dengan air wal qarat. Itu daun yang dari dedaunan yang dipakai untuk menyamak kulit. Ini dalil menunjukkan bahwa kulit apabila seseorang melihat bangkai kambing maka bisa dipergunakan kulitnya. Dipergunakan kulitnya untuk dipakai wadah, untuk dipakai yang lainnya, ataupun dipakai sebagai untuk eh, kulit, eh, dipakai untuk sepatu ataupun yang lainnya setelah disamak. Sedangkan sebelum disamak ada maya Tata cara samak sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma' wal qard. Disucikan dengan air wal kharab dan dedaunan dikatakan oleh para ulama ini mimbat tamsil yakni boleh seseorang menyamak kulit bangkai walaupun dengan bahan-bahan yang dari sekarang dengan bahan-bahan yang dari kimia baik dengan sabun atau pulihan lain sebagainya dibersihkan dengan air dan juga dari dengan bahan-bahan yang bisa bisa untuk menghilangkan al eh, najis yang menempel dari kulit bangkai tadi. Karena apabila tidak dibersihkan masih ada sisa-sisa daging yang menempel di kulit tadi. Sehingga dibersihkan dengan air ataupun dengan digosokkan dengan batu sehingga hilang dari al eh, najisnya tadi ataupun dengan bahan-bahan kimia dan yang lainnya. Dan bangkai di sini apabila bangkainya eh, apabila kulitnya kulit bangkai diharamkan seseorang untuk memakannya. Yang diperbolehkan adalah untuk mempergunakannya untuk dompet, untuk uh, sepatu ataupun untuk wadah-wadah yang lainnya. Sedangkan dimakan, nah ya jus haram. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam melarang untuk memakan bangkai tadi. Yang diperbolehkan adalah untuk mempergunakan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa akhadtu akhadtum ihabaha. Yang ini dipergunakan untuk wadah air, digunakan untuk yang lainnya, sedangkan untuk dimakan hadama yajuz haram. Karena masih hukumnya hukum bangkai, hukumnya masih hukum hukum bangkai wallahu taala alam <clears throat> wa tubahu thiyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha dan diperbolehkan seseorang memakai baju-baju orang-orang kafir idza lam tu'lam najasatuha apabila diketahui tidak ada sesuatu yang najis di wajah-wajah mereka li'anal asal taharah karena asal sesuatu adalah suci Fala tazul bisyak. Kesucian itu tidak akan hilang dengan keraguan. Wa yubahu ma nasajuhu au sobahuhu. Dan diperbolehkan memakai pakaian yang ditenun oleh orang-orang kafir ataupun dikasih perwarna oleh orang-orang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahu kufar wa Karena Nabi alaihi salatu dan para sahabatnya memakai pakaian-pakaian yang ditenun oleh orang-orang kafir dan juga diberikan warna oleh orang-orang kafir wallahu taala a'lam. Ini masalah yang berkaitan tentang diperbolehkan seseorang mempergunakan pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir apabila diketahui bahwa itu tidak terdapat sesuatu yang yang najis. Apabila diketahui terdapat sesuatu yang najis, maka tinggalkan. Maka kita tinggalkan. Wayubau nasajuhu dan diperbolehkan memakai pakaian yang ditenun oleh orang-orang kafir. Sepatu ataupun baju, atau lain sebagainya yang dibuat oleh orang-orang kafir. Ada orang-orang kafir membuat baju, atau lain sebagainya, ada jais. Boleh dipergunakan selama kita mengetahui tidak terdapat sesuatu yang najis. Contohnya pakaiannya terbuat dari kulit babi misalkan. Tinggalkan. Kita tinggalkan sesuatu sesuatu yang yang najis ini masalah-masalah yang berkaitan tentang bab tentang la'aniyah dan juga baju-baju orang kafir dimasukkan oleh pengarang kitab karena ini yang berkaitan tentang hal-hal yang dipakai orang untuk berwudu. Sehingga orang-orang yang pakai untuk berwudu karena berwudu itu eh, diharuskan dengan menggunakan wadah dan wadahnya perlu diperhatikan. Jangan sampai wadahnya untuk berwudu terbuat dari sesuatu yang yang najis, sesuatu yang yang najis. Wallahu taala alam. taib. Kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan kita dari mulakhas fikhi itu bab yang selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.